بنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita terlebih nikmat agama nikmat akhirat yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kemudahan dalam beribadah. Terutama ibadah yang sangat mulia di zaman sekarang terlebih adalah menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab ke-36 dari kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmizi yaitu bab tentang bercanda atau bergurau atau begayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dua hadis ya. Sekarang hadis yang ketiga dari bab ini. Nah, sebelumnya kita jelaskan lagi secara ringkas dan cepat ya. Syarat-syarat dari bercanda. Nah, jadi bercanda itu tidak sembarangan, ada aturannya, ada syaratnya. Sehingga jangan sampai tatkala kita bercanda ya, itu keluar dari koridor syariat. Jadi semuanya sudah diatur. Seriuskah diatur? Bercanda pun juga di diatur. Nah, syarat-syarat bercanda cukup banyak ya, ada sembilan. Yang pertama adalah jangan sampai isi dari bercandanya adalah mengolok-ngolok agama mengejek-ngejek agama ya. Seperti bercanda ketika sholat Dia enggak sholat tetapi Dia melakukan gerakan sholat dalam rangka bercanda Entah bercanda dengan anaknya ya. Maka itu juga terlarang Karena bercanda di dalam masalah agama itu termasuk mengolok-olok agama. Nah, kalau seseorang itu mengolok-olok agama berarti mengolok orang eh, mengolok zat yang menciptakan agama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tatkala menjalankan agama harus dengan seri, serius. Kemudian yang kedua, bercandanya harus jujur, jangan sampai isinya adalah dusta. Jangan sampai kita bercanda dengan berdusta tujuannya agar orang lain itu tertawa. Nah, itu adalah perbuatan yang terancam ya dengan wailun tatkala seseorang itu niatnya ingin bercanda tetapi isinya dusta dalam rangka membuat orang lain tertawa. Maka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang ini dengan wailun. Wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah, binasalah atau dia mendapatkan lembah yang ada di dasar neraka jahanam bagi orang yang berbicara lalu dia berdusta untuk membuat tertawa sekelompok orang dengannya. Wailun lahu. Nabi akhiri lagi, dia celah, dia dia celaka. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yang ketiga ada metarwe Ketika bercanda jangan sampai isinya menakut-nakuti orang lain. Candaannya membuat orang takut ya dengan perengga seperti zaman sekarang ataupun yang lainnya. Menakut-nakuti dengan hantu kah, menakut-nakuti anak ya supaya jangan keluar rumah di malam hari. Nah, maka bercanda jenis ini juga adalah ter terlarang. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tidaklah halal la yuhillu la li muslim an yurawwi'a musliman." Tidak halal seorang muslim dia menakut-nakuti muslim yang lainnya. Yang keempat, ketika bercanda jangan sampai isi candaan isi candaannya adalah mengolok-olok atau mengejek atau menghina orang yang dicandai. Nah, jangan sampai isi candaannya adalah menghina orang yang dicandai, entah menghina pakaiannya, menghina fisiknya, ya, menghina pekerjaannya, walaupun bercanda maka tidak tidak boleh. Yang tidak boleh bukan bercandanya tetapi hinaannya. Nah, hinaannya. Bercanda pun tidak boleh apalagi dengan serius. Serius menghina. Bercanda aja nggak boleh apalagi dengan dengan serius. Kemudian yang kelima bercandanya jangan terlalu banyak ya. Bercandanya jangan terlalu banyak dikarenakan karakter seorang muslim adalah serius. Tatkala beribadah serius, tatkala bekerja dia serius, tatkala menuntut ilmu dia seri, serius. Pada asalnya karakter seorang muslim dia serius tatkala mengerjakan pekerjaannya, entah perkara dunia atau perkara agama. Nah, tetapi ada bumbu-bumbunya sedikit. Jangan sampai terlalu serius terus Nah, itulah yang disebut dengan bercanda. bercanda. Kemudian yang keenam, tatkala bercanda, seseorang harus mengetahui kedudukan orang yang dia candai. Bercanda dengan anak kecil berbeda dengan ber mencandai dosen. Ya, maka harus seseorang itu mengetahui kedudukan orang yang dia candai. Jangan sampai dipukul rata, ya. Bergaya dengan istri berbeda dengan bergaya dengan guru kita. Nah, maka harus melihat situ situasi kepada siapa kita candai. Ya, jangan sampai semua pukul rata sama candaannya. Anak kecil ini sama lawan orang yang lebih tua sama ya, maka harus mengetahui kedudukan orang yang dia candai. Dengan orang yang lebih tua dari kita beda, dengan orang yang lebih muda dari kita juga juga beda, maka harus disesuaikan dengan jenis candaan yang kita berikan kepada orang lain. Maka kita harus mengetahui kedudukan orang tersebut. Kemudian yang ketujuh, candaannya sedikit ya. Candaannya sedikit. Ini juga kurang lebih dengan syarat yang kelima tadi. Kemudian yang kedelapan, jangan sampai bercandanya ada gibah. Jangan sampai bercandanya ada ada gibah ya. Kemudian yang kesembilan, memilih waktu yang cocok untuk bercanda. Ini juga disesuaikan dengan waktunya. Jangan sampai bercanda kepada orang yang sakit Orang ini istirahat, kita candai misalnya Atau misalnya bercanda ya tatkala lagi menuntut ilmu Sama-sama menulis, sama-sama belajar Bercanda, macam-macam ya Sehingga akhirnya Pak tidak fokus ketika bela belajar Nah ini juga harus mengetahui waktu yang sesuai tatkala bercanda. Tidak semua waktu, ada waktu-waktu tertentu saja. Jangan sampai ketika orang sakit ketika orang lagi beribadah, ketika lagi orang istirahat, maka harus menyesuaikan waktu tatkala kita bercanda. Hadis yang pertama dari bab ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia uh, Alaihi Wasallam memanggil dia, memanggil Anas bin Malik pembantunya dengan mengatakan ya zal udhunaini ya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami' Tirmidzi. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercanda kepada Anas bin Malik dengan memanggil Anas bin Malik dengan sebutan ya zal udunaini. wahai pemilik dua dua telinga. Dan itu benar bahwa Anas memiliki dua dua telinga. Nah, sebagian ulama mengatakan Selain maknanya itu adalah bercanda, ada juga mengatakan itu bukan bercanda, tetapi dalam rangka memuji Anas bin Malik. Kenapa? Dikarenakan Anas bin Malik tatkala dia mendengar sesuatu atau mendengar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memperhatikan, maka dia mendengar dengan seksama, maka dia memahami, maka dia menghafalkan. Anas bin bin Malik. Itu adalah bentuk ujian, bentuk pujian yang dipuji kepada Anas bin Malik. Wahai orang yang memiliki dua telinga. Maksudnya adalah tatkala Anas bin Malik mendengar perkataan orang-orang, terlebih adalah perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia mendengarkan dengan seksama. Dia memahaminya, dia menghafalnya. Makanya Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dikarenakan beliau memfungsikan kedua telinga beliau dengan dengan baik. Beliau dengar, beliau pahami, kemudian beliau ha, hafal. Anas bin Malik. Nah, di hadis ini ada petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu mengajak mengobrol, mengajak bercanda pembantu-pembantu kita atau pembantu beliau. Anas bin Malik adalah pembantu beliau ya. Nah, maka termasuk petunjuk Nabi adalah sesekali bercanda kepada orang yang memiliki jabatan yang yang rendah, entah kepada supirkah, entah kepada tukang kebunkah atau kita punya pembantu, maka sesekali ajak ngobrol dan bercanda dan itu termasuk bagian dari tawadhu. Artinya kita mengobrol kepada siapa aja, artinya kita bercanda kepada siapa aja, bukan kepada sesama teman saja, bukan kepada rekan bisnis saja, tetapi kepada orang yang bekerja dengan kita. Walaupun pekerjaannya adalah rendah, maka tetap bercanda. Jangan sampai tatkala seorang bos kepada OB misalnya atau clothing service enggak mau diajak ngobrol, tidak mau diajak bercanda. Kenapa? Karena kata bosnya itu mengurangi wibawa saya. Nah, itu maka itu bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk tawadhu adalah kita mengobrol kepada siapa aja. Kita bercanda juga kepada siapa saja, baik kepada orang yang jabatannya tinggi atau pekerjaannya rendah seperti supir, pembantu ataupun tukang tukang kebun, OB dan yang lainnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih murojaah, ini juga perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Inka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula." Oh, ini hadis yang baru ya Afwan ya. Iya. Kemarin baru cuma satu hadis. Nah, ini kita sampai hadis yang kedua yang akan kita jelaskan sekarang. Kita baca. Berkata Al-Imam At-Tirmizi, "Haddatsana Hannad ibn Sari Qala haddathana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas ibn malikin radiyallahu anhu qala Inkana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yukhalituna hatta yakula li akhin li sagir ya Aba Umair ma fa'alan nughair Al-Imam at tirmidhi mengatakan menceritakan kepada kami Hanad bin bin Sari. Hannad bin Sari berkata, menceritakan kepada kami Waqi' Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Waqi' mengambil dari Syu'bah Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadis. Gelarnya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Syu'bah mengambil hadis dari Abu Tayyah Abu Tayyah kunyah nama asli beliau adalah Yazid bin Humaid. Yazidu bin Humaidun. Yazid bin Humaid. Nah, Yazid bin Humaid atau Abu Tayyah seorang tabi'in mengambil dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas mengatakan, sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam benar-benar bercanda kepada kami. Sampai-sampai atau sehingga beliau mengatakan kepada saudaraku, saudara kecil atau adingku ya. Jadi akhun li sogir maksudnya adalah adik. Kalau akhun li kabir berarti adalah kakak. Sampai-sampai beliau berkata kepada adikku, apa panggilan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada adingnya Anas bin Malik? Ini ading seumat. Beda ayah, ading seumat. Apa panggilannya? Dan anak ini atau adik ini masih masih kecil, adiknya Anas bin Malik ini masih masih kecil. Nah, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi "Ya Aba Umair," wahai abahnya Umair. "Ma fa'alan Nugair?" Apa yang dikerjakan oleh Nugair? Nah, Nugair adalah anak burung. Dia burung yang kecil ya, ya kayak burung pipit lah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercanda kepada Abu Umair ini. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugoir? Nugoir adalah anak burung kecil, seperti ya seperti pipit lah di zaman kita. Nah, kemudian Imam Tirmidzi memberikan beberapa pemahaman atau faidah seputar hadis ini langsung dikomentari oleh Al-Imam At-Tirmidzi sendiri. Beliau mengatakan qala Abu Isa, Abu Isa mengatakan maksudnya adalah Imam Tirmidzi. Wa fiqhu hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu dan pemahaman hadis ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda kepa kepadanya. Artinya adalah bercanda kepada siapapun, kepada yang dewasa, yang sebaya atau kepada anak anak kecil. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada anak kecil sekalipun bukan anak beliau. Itu yang pertama. Faidah yang kedua wafihi annahu kana gulaman sogiron. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw memberikan kunyah kepada seorang anak yang kecil. Nah jadi boleh seorang anak kecil tujuh tahun, delapan tahun langsung berkunyah boleh-boleh saja. Dan boleh orang tuanya kah memberikan kunyah lawan anaknya atau gurunya kah, ustadznya kah, dosen dosen nggak mungkin ya. Karena berarti sudah kuliah atau gurunya kah memberi kunyah lawan si anak tadi. Misalnya kelas 1 SD, lalu jar gurunya, "Ikam kunyah bagus ini." Abu Muaz misalnya, Abu Tolhah, padahal orangnya masih masih kecil. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada seorang anak anak kecil maka boh, boleh. Jadi kunyah itu boleh kepada siapapun, baik yang sudah menikah atau belum menikah, baik yang sudah punya anak atau belum punya punya anak atau masih kecil juga boh, boleh belum balik misalnya, maka boleh dia punya kunyah. Abahnya siapa? Abu Anas misalnya, Abu ini, Abu itu boleh. Ya, kunyah itu boh, boleh tidak mesti harus menikah. Tidak mesti harus punya anak enggak mesti. Kecil pun maka boleh dia memiliki kun kunyah. Awalan Abu atau Ummu ya boh, boleh. Abahnya Anas, abahnya Tolhah padahal masih kecil, maka boh, boleh-boleh saja. Kemudian, nah di sini apa dalilnya? Rasul memanggil dia dengan sebutan Abu Umair, abahnya Umar Umair. Padahal ini adalah seorang anak anak kecil. Kemudian faidah yang ketiga, annahu la ba'sa an yuqaf an yuqas sabiyyut tayra diyal ababihi wa inna ma qala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup dulu. Yang ketiga adalah tidak mengapa diberikan kepada anak kecil burung Nah, tidak mengapa boleh kita memberikan anak kecil binatang bu, burung untuk dia bermain dengan burung tadi. Boleh. Tetapi dengan catatan nanti disebutkan oleh Abdul Razak, kita tahu anak itu tidak menyakiti kalau bermain dengan bu, burung. Kalau kita tahu ini ini usil, nakal. Jadi kalau kita kasih burung itu bisa tercabutan kepalanya, macam-macam, maka jangan dikasih. Misalnya dia punya watak yang agak kasar, kalau bermain maka jangan di, dikasih. Nah, tetapi oh, anak ini lembut ya. Ketika bermain pun tidak kasar, maka boleh kita mengasihkan burung kepada si anak kecil ter tersebut. Nah, kemudian kata Al-Imam at tirmidzi meneruskan, "Wa inna ma qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair, ma fa'alan nughair li'annahu kana lahu nughairun yal'abu bihi famata." Fahazinal gulam alaihi famazahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak ini? Dengan mengatakan wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, anak burung tadi? Dikarenakan anak kecil ini dia senang bermain dengan burung. Ternyata burungnya mah mati. Nah, dalam rangka menghibur si anak kecil tadi, maka Nabi bercanda kepada si anak kecil tadi. Wahai Abu Umair, kenapa nang digawi si nugair? Nah, itu maksudnya adalah dengan dalam rangka bercanda. Jadi petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tatkala orang sedih maka di, dihibur. Tatkala orang sedih maka di, dihibur. Baik yang sedih ini orang dewasa atau orang ke kecil. Nah, salah satu bentuk menghiburnya adalah dengan bercanda, dengan menggayai. Anak kecil misalnya duitnya hilang seribu kita kita gayai kata papa bari duit ribu, ngimunginya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tadi kalau orang sedih mau dewasa, mau anak kecil, terlebih keluarga kita sendiri, anak istri maka dihibur, maka dihibur. Nah, salah satu bentuk minimal minimal menghibur adalah dengan ber, bercanda karena bercanda tidak mengeluarkan harta, tidak mengeluarkan energi yang yang besar. Nah, sehingga si anak kecil tadi sedih, maka Rasulullah SAW bercanda dengannya, menggayainya dengan mengatakan, "Wahai Abu Umair, apa yang digawi oleh si si Nugair karena si burung tadi mah meninggal atau mati." Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang e, sebuah kalimat dari sisi bahasa. Nah, kan di sini Anas mengatakan, "Ingkana la yukhalituna." Sungguh Nabi jika bercanda kepada kami, nah, khalata yukhalitu itu diantara maknanya adalah mumazahah bercanda. Jadi kalimat khalata yukhalitu itu maknanya berbeda-beda, tidak satu makna saja. Nah, diantara makna yukhalitu itu adalah bercanda. Di antara makna yukhal itu adalah bergaul. Tapi yang cocok di sini adalah konteksnya ber, bercanda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya mencandai seorang seorang anak kecil. Nah kemudian kata Anas bin Malik sampai sampai sampai beliau bercanda kepada adekku itu adalah saudara beliau Anas bin Malik dari jihad mama berarti saudara saudara se ibu tetapi beda beda ayah. Nah ceritanya kata Syekh Razak beliau mengulang lagi Wa Abu Umair kana indahu ta'irun sagirun yal'abu bihi wal la'bu bit-tayri mubahun idza lam yakun fihi ida'un lahu wala idrarun bihi amma an yuhbas fil qafas aw yal'ab aw yul'ab bihi ala wajhin yu'dhihi fa hadza la yajuz. Nah, kata Syekh Abdul Razak dan Abu, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda kepada anak kecil ini, Abu Umair ini? Dan Abu Umair memiliki bu, burung yang kecil yang dia senang bermain dengannya. Dan bermain dengan burung itu boh, boleh. Ada burung dimainkan boleh. Ada anak ayam dibuat bermain itu boh, boleh. Ada kucing dibuat bermain itu juga boh, boleh. Syaratnya adalah selama tatkala bermain dengan burungkah ayamkah, kucingkah, tidak menyakiti dan tidak membahayakan si binatang ta tadi. Nah, kalau kita tahu karakter anak ini kasar, maka jangan diulungi anak ayam. Bisa ditendangnya. Maka tatkala kita memberikan hadiah binatang kepada si anak kecil, maka kita harus tahu ini karakter anak kecil ini bagaimana, lembutkah, kasarkah? Nah, kalau kasar nggak boleh. Kenapa? Karena menyakiti si anak eh, si binatang tadi. Maka harus kita mengetahui bagaimana sifat atau karakter si anak kecil tadi. Nah kata Syekh meneruskan, adapun kalau binatang tersebut dikurung di apa? di sangkar atau bermain dengan si burung tadi dengan cara menyakitinya, maka itu tidak bo boleh. Jadi kalau kita mengurung binatang dalam rangka menyakiti, maka itu tidak bo boleh. Nah, karena masuk maka termasuk itu menzolimi binatang. Jadi kita diharamkan menzolimi makhluk Allah, entah manusia atau binah, binatang. Nah, bahkan ada ancamannya. Terdapat di, di hadis yang sahih ya, seorang perempuan masuk neraka kenapa? Karena mengurung seekor kucing. Dikurungnya di dalam kamar, kemudian tidak dikasih makan, tidak dibiarkan dia mencari keluar, dikeluarkan sehingga dia mencari sendiri sampai kucingnya mah mati. Nah, itu kan perbuatan zalim kepada binatang. Nah, kepada zalim kepada binatang saja terancam dengan siksa api neraka, apalagi kepada manu, manusia. Manusia bisa menuntut padahal. Kalau kucing kan nggak bisa menuntut kita zalimi. Tetapi manusia bisa menuntut dengan mengambil pahala kita. Itu takutnya kita menzalimi manusia. Nah, kemudian kata Syekh meneruskan, "Walamma mata tayru Abi Umair hazina alaihi." Tatkala meninggal tatkala mati burung tadi, burung Abu Umair, maka Abu Umair sedih. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menghiburnya, ya, dan menghilangkan kesedihannya. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang sedih dihi dihibur, baik yang dewasa atau yang yang kecil, ya. Maka seminimal kita menghibur adalah dengan menggayainya. Lebih lagi kalau kita bisa mem membantu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahu si um, Abu Umair ini sedih karena burungnya meninggal, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercanda kepada si si Abu Umair dengan mengatakan, "Wahai Abu Umair, napang nang dilakukan nugair jadi mati?" Nah itu, seperti itu ya. Jadi ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka ber, bercanda. Nah, kata Syekh Abdul Razak ya. Jadi bercandanya Nabi kepada si Abu Umair itu kata beliau wa fihi bayanun litawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bercandanya Nabi kepada seorang anak kecil itu menjelaskan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengobrol, bercanda kepada siapapun, bukan hanya kepada yang dewasa saja, bukan hanya kepada rekan bisnis saja, tetapi kepada anak kecil pun. Kalau sedih maka dihibur. Inilah menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang tawa tawadhu. Dan kalau tatkala seseorang itu tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat orang tersebut baik di mata masyarakat dia tambah mulia atau di sisi Allah dia semakin semakin tinggi derajatnya bagi orang yang benar-benar tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadhu itu bukan dinilai bukan dinilai lewat pakaian. Kalau ya supaya tawadhu pakaian berabit-rabit padahal kan kalau berabit jadi tambal. Jadi tawadhu itu letaknya di di hati, bukan lewat pakaian. Jadi jangan sampai menampakkan lusuh buruk pakaian agar disangka dia adalah orang yang tawadu. Enggak. Tawadu itu lewat lewat hati sekalipun pakaiannya bah, bagus. Hanyar, bersetrika, wangi pulang. Nah, maka tawadu letaknya di hati bukan di di pakaian. Dan hadis ini juga menunjukkan kamali khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul yang sering ulang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua kesempurnaan satu kesempurnaan akhlak dua kesempurnaan fi fisik nah kalau seseorang itu punya kesempurnaan fisik tapi tidak dibarengi dengan akhlak nah maka dia dinilai sebagai orang yang yang buruk maka hiasilah fisik yang bagus yang Allah berikan kepada kita dengan akhlak yang baik nah di sini juga menjelaskan mulatafatihi lissighar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada anak kecil dengan bercanda bukan malah dikompori, han apa dia ya, mati kalau nah itu kasihan anaknya sudah sedih ditambah ulang. Nah, jadi itu termasuk bentuk berlemah lembutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, bukan ditiwas kada, tetapi malah di apa dicandai dan dihibur. Dan juga wa mu'anasatihi lahum dan termasuk menghiburnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan ini yang paling penting, kenapa Nabi bercanda? wa idkhalihi as-surur ala qulubihim dan membahagiakan hati mereka. Jadi dalam rangka untuk membahagiakan hati orang yang kena musibah. Nah kata Syekh meneruskan wa fi hadzal hadis fawaidu katsirah addadal musannif rahimahullah fi ma taqaddam ba'daha wa qad jama'aha Abul Abbas Ahmad ibnu Abi Ahmad At-Tabari al-ma'ruf bi ibnil qas al-Faqih asy-Syafi'i Sahib tasanif fi juz'in mufrad wa awsalaha ila 60 faidatan wa laqad lakhkhasaha Ibnu Hajar rahimallahu fi Fathil Bari mustawfiyan maqasidahu thumma tabahu bima tayassara minal fawaid az-zawaid alaihi kata beliau di dalam hadis ini terdapat banyak sekali faidah ya, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur seorang anak kecil yang burungnya meninggal kata beliau banyak sekali faidah di dalamnya Nah bahkan ada seorang ulama yang bernama Ahmad bin Ahmad bin Abu Ahmad al tabari yang masyhur namanya atau dikenal dengan sebutan Ibnul Qas Asy-Syafi'i. Beliau punya kitab tersendiri yang menjelaskan tentang faidah-faidah hadis ini ada 60 faidah. Subhanallah. Jadi hadis ini kata beliau ada seorang ulama yang bernama Ibnul Qas Asy-Syafi'i yang mana beliau menulis sebuah kitab yang khusus yang menjelaskan tentang keutamaan atau faidah dari hadis ini sekitar 60 faidah. Nah, jadi hadis ini subhanallah. Kan bagi kita yang membaca kan biasa aja Nabi padahal kalau diteliti lagi, dicari lagi faidahnya maka sangat sangat banyak. Dan diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari. Adapun yang kita baca ini adalah kesimpulan yang disimpulkan oleh siapa? Imam Tir Hadis yang kita baca tadi statusnya adalah dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya. Oh iya. Afwan, hadis tersebut sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan dan Muslim. Jelaslah para ulama mensahihkan hadis tersebut. Kemudian hadis yang ketiga hadis nomor 237 ya. Kata Imam Tirmidzi, haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duriyu qala haddatsana Ali ibn al-Hasan ibni Syaqiq qala amba'ana Abdullah ibn al-Mubarak an Usamah ibn Zaidin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqan Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abbas ibn Muhammad Ad-Duri. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ali bin Hasan bin Syakik. Dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama besar Abdullah bin Mubarak. Dari Usamah bin Zaid, dari Sa'id Al-Makburi, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau apakah bercanda kepada kami?" Kata siapa? Para sahabat. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqulu illa haqqan." Sungguh aku tidaklah berkata sekalipun bercanda kecuali itu adalah benar, tidak dusta. Dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mustahil melakukan dosa besar seperti ber berdusta dikarenakan tatkala seorang nabi berdusta maka sangat mudah dibantah oleh kaumnya engkau bisa berdusta tatkala menyampaikan risalah maka para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar seperti berdusta atau ada dosa yang berkaitan tentang menyampaikan menyampaikan wahyu nah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Inni la aqulu illa haqqan. Sungguh aku tidaklah berkata-kata kecuali benar. Maksudnya adalah hatta fil mizah wal muda'abah sekalipun dalam rangka bercanda atau bergayaan, maka Nabi tidak ber, berdusta. Isti, isi dari bercanda beliau adalah hak benar. Fakana sallallahu alaihi wasallam yumazihu ashabahu lakinnahu la yaqulu illa haqqan ay adalan wasidqan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga bercanda kepada para sahabatnya. Tetapi tatkala beliau bercanda, maka isi candaan beliau tidaklah dusta, adalah hak benar dan bukan dus dusta. Jadi kandungan hadis ini adalah salah satu syarat dari bercanda jangan sampai isinya dus dusta. Kalau isinya dusta plus dalam rangka untuk membuat orang tertawa terpingkal-pingkal, maka mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini banyak di program televisi menggayai orang tapi isinya menghina ya. isinya badusta isinya merendahkan derajat orang nah maka jenis tayangan ini jangan di, ditonton terlebih bulan puah, puasa ketika sahur pun malah dibikin jadi kita itu seakan-akan ingin ditayangkan bercanda mulu dari subuh dari sahur sampai sampai berbuka isinya bercanda aja nah mungkin bagi mereka ya. Mungkin niatnya supaya menghibur orang untuk ketika berpuasa kan uyuh puasa. Jadi dihibur dengan tayangan seperti itu, maka niat yang baik harus dengan cara yang yang baik. Isinya subhanallah ya. Bahkan perempuan membuka aurat, menghina orang ya. Isinya berdusta lagi. <laughs> Jelas sudah kita tahu. Nah, maka ya tayangan seperti ini jangan di yang ditonton. Nanti kita pun terbiasa juga seperti itu mengikuti gaya candaan mereka, hinaan, dustaan yang penting orang bahagia. Nah, itu kan nggak benar. Niat yang benar harus diikuti dengan cara cara yang benar. Langsung yang berikutnya hadis nomor 238. Qala al-Imam Tirmizi haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Khalid ibn Abdullah an Humaidin an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladin naqah faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah faqala wa hal talidul ibila illa nuq Hadis ini juga diriwayatkan oleh Musannif Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami' Tirmidzi dan Abu Dawud. Nah, sebelumnya hadis tadi belum disebutkan derajatnya yang kita baca tadi, yang Nabi tidaklah bercanda kecuali benar. Itu hadisnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Bani di, di Mukhtasar Syama'ilun Nabi. Nah, kemudian hadis yang tadi kita baca berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya kata Anas seseorang minta hewan tunggangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang minta hewan tunggangan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka apa reaksi Rasul? Apa yang dikatakan oleh Rasul kepada orang ini? Ini hamiluka ala waladinaqah. Aku akan mengasihmu anak onta. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kan dia minta hewan tunggangan. Otomatis kan ganal. Kan mungkin yang anak anak kontra kalau ditunggangi. Nah, kata Rasul, sungguh aku akan memberimu anak onta. Nah, seketika dia mendengar anak onta, di pikirannya adalah, di pikiran sahabat tadi, wahai Rasulullah, apa yang saya bisa lakukan dengan anak onta? Nah, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah onta itu atau anak anak onta itu dilahirkan dari onta yang betina? Ulun ulang, bukankah uh, bukankah uh, dan tidaklah ya onta itu dilahirkan kecuali dari onta yang betina. Nah, maksud Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka bercanda kepada sahabat ini. Onta itu mau dewasa, mau dia kecil tetap dikatakan anak onta karena dia punya i, ibu. <laughs> Sama kayak kita. Pian setelah apapun, pian anaknya ini kalau ajar. Jadi pemahaman sahabat ini, oh, anak berarti anaknya nah halus, Bukankah onta itu dikatakan anak onta? Mau dia dewasakah, mau dia kecilkah disebut anak on onta? Jadi bercanda Nabi itu hak apakah dusta? Benar. Onta anak onta itu dia mau kecilkah, mau besarkah tetap disebut anak anak onta. Ya kayak kita juga. Pian sudah tua punya anak lima dah. Pian anak ini kah jar? Bukan berarti anak anak si fulan itu pian adalah anak kecil kada. Pian sedewa apa, sedewasa apapun tetap punya orang tua dan pian dikatakan sebagai ah, anak. Itu maksud dari apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu dalam rangka menggayai si orang yang minta hewan tunggangan tadi. Nah, perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sesungguhnya seseorang meminta tunggangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah meminta. Nah, jadi maksud dari orang ini minta onta yang dewasa, minta orang ya, minta onta yang dewasa sehingga dia bisa kendarai. Maka Rasul menjawab dengan ya, seakan-akan ambigu ya. <laughs> Tetapi Rasul selasa dalam rangka bercanda kepada sahabat ini. Saya akan mengasihimu anak onta. Anak onta. Nah yang dipahami laki-laki tadi, Nabi memberikan anak onta yang kecil. Yang tidak bisa dikendarai. Maka Rasul selasa mengatakan, eh, maka dia mengatakan, sehingga yang pemahaman dia adalah anak yang kecil. Anak yang kecil. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, apa yang saya perbuat dengan anak onta yang kecil? Nah, maka Rasulullah Wasallam menjawab, dan tidaklah onta itu dilahirkan kecuali dari onta be betina. Sekali, jadi maksudnya adalah anak onta itu pasti punya i, ibu. Sebesar apapun dia, setua apapun onta itu tetap dinamakan anak onta. Jadi maksud Nabi adalah dalam rangka bercanda kepada si sahabat ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti masih ada ini cukup panjang ya hadis yang berikutnya. Ada dua hadis lagi. Ya insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesekali bercanda kepada sahabatnya dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercanda tidaklah isinya dusta. Nah, sehingga kita pun terkadang tertawa ya melihat bercanda Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti itu ya. Nah, jadi memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melulu serius tatkala beliau bergaul dengan sahabatnya. Sesekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercanda dengan sahabatnya. Yang mana tatkala kita baca kita pun tersenyum ya karena melihat begitulah jawaban Nabi kepada orang-orang ini. jadi dia kan ingin onta yang besar. Ternyata Nabi mengatakan anak onta ada. <laughs> Dikira dia anak onta yang halus. Ternyata maksudnya adalah onta anak onta itu ya tidaklah dia dilahirkan kecuali dari onta betina. Maka anak onta sekalipun namanya anak onta Walaupun dia besarkah, kecilkah, tetap dinamakan anak onta. Karena pasti setiap onta punya mama. <laughs> Bukan maksudnya adalah onta yang yang halus. Wallahu a'lam bishawab. Ya hadis ini juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf.